Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para pemirsa dimanapun anda, pada pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian Kalam Habib pada episode Kalam Habib Ahmad bin Umar bin Smith radhiyallahu taala anhu. Saya akan bacakan sebagaimana biasanya dan kita akan terjemahkan sebagaimana biasa semampu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhum. wa gala radhiyallahu anhu ما كانت تعرف الجواب في المساجد ولا الحزب ولا الرواتب في الزمن الأولين ولكن لما علموا عجزنا ونقصنا خافوا ترك ذلك فعلوا لنا المذكورات والوضوء في البيت أفضل وأحسن خصوصا لمن يعتاد ذلك ويشعر به قال عليه السلام من توضأ في بيته وزارني في بيتي فعلى المزور أن يكرم زائره أو كما قال عليه السلام وكان الوالد يتوضأ في الدار ولم أحزر يوما أنه توضأ في الجواب ومن الذين يدفع الله بهم البلاء ومن الذين في إلى آخر ما قال رضي الله عنه loncat. Habib Ahmad bin Umar bin Smith menyatakan dulu zaman di zaman orang-orang terdahulu awalin zamannya tabi'in atau tabi tabi'in zamannya para sahabat tidak dikenal yang namanya hizib ataupun rotib-rotib. Pembacaan rotib, hizib itu tidak tidak ada Hizbul Bahar, Hizbul Nasr, rotib ada rotip Al-Atas. Memang dulu tidak tidak ada. Kenapa? Karena memang orang-orangnya sudah ya, orang-orangnya sudah membaca kalimat-kalimat zikir ter tersebut. Sementara ketika para salaf, para ulama mengerti kita ini tidak mampu menghafalkan kita tidak mampu mengumpulkan ya nggak mampu mengumpulkan tidak mampu eh, membacanya Khafu tergadarik dan mereka khawatir kita akan meninggalkan rangkaian-rangkaian doa dan pikir yang diajarkan Rasulullah SAW maupun para sahabat maka mereka membentuk rotip-rotip tersebut membentuk hizib-hizib tersebut menyusun ya, menyusun rotip, menyusun hizib kemudian beliau juga menyatakan Rasulullah wudhu di rumah itu lebih utama dan lebih bagus. Walaupun di masjid itu ada tempat wudhu, tapi wudhu di rumah itu lebih utama dan lebih bagus. Khususan khususnya untuk orang yang terbiasa ke masjid. Ya, orang yang terbiasa ke masjid. Rasulullah SAW bersabda, diriatkan oleh Imam Tobroni dalam kitabnya Al-Kabir, juz yang ke-6 halaman 311. Jadi buat orang yang mungkin nanya nih sumbernya mana ya? Man tawaddaa fi baitihi, siapa yang wudhu di rumahnya, wazaroni fi baiti, kemudian dia mengunjungi aku di rumahku, fa'alal mazuri, maka bagi yang diziarahi yang dikunjungi punya kewajiban an yukrima zairah. Punya kewajiban untuk memuliakan yang mengunjunginya. Hadis ini Okamakola Salam berlaku baik semasa hidup beliau maupun setelah beliau wafat. Artinya kalau kita umroh, kemudian ziarah Nabi SAW, kemudian kita wudhu di hotel atau di tempat kita menginap, kemudian kita berangkat menziarahi Nabi Muhammad SAW, maka pasti an yukrima zairah, al-mazur an yukrima zairah. Yang diziarahi yaitu Rasulullah pasti akan memuliakan kita yang men menziarahinya. Ini bagi yang wudhunya di di rumah. Lah yang wudhunya di masjid nggak dapat bag ya nggak dapat bagian. Kenapa? karena menggunakan kas masjid itu. Ya, airnya masjid dipakai dan kehilangan pahala melangkahkan kaki ke masjid itu. Ampunan dosa itu riwayat yang kuat bagi orang yang wudhunya memang dari dari rumah. Dari rumah dan sudah dalam keadaan berwudhu. Kemudian kata beliau, saya memperhatikan ayah saya, kata Habib Ahmad bin Umar bin Sufid, selalu wudhunya itu di rumah. Tidak pernah wudhu dari tempat wudhu yang ada di masjid. Jadi selalu wudhu dari dari rumah. Wa al waba fil bilad fi sanah madhkura sanah alaf wa mi'atain wa khamsin. Awalan tuwfi minhu nahwu min minal bilad. Wa laylah tuwfi Asyid al-Walid Abdullah bin Umar laanjam fi dhalik. قال سيدنا أحمد رضي الله عنه إنه من الأخيار ومن الذين يدفع الله بهم البلاء ومن الذين يحييهم في عافية ويمتهم في عافية حيث أخذ ليلة في المرض وتوفي يوم ربوع آه، ستة عشر شهر ربيع الأول سنة ألف ومئتين وخمسين وقال إن هذا الوباء شهادة وأنه من المذكرات لما قال المذكرين لما قال المذكرون جاءت المذكرات اذكر الشان المظاهرة وضربوه في الأسواق بأن من ظهر يصلي عليه فوق الأصبع وكذلك من لم يصلي أو يتساهل بالصلاة ويدفنه في جانب من المقبرة ونسميها بمقبرة شياطين نلت بذلك الحي المكسر يتعف وينزجر وأما الميت فقد لاقى عمله اسألوا في ذلك وتعاونوا يا البعلوي على ذلك Kemudian disebutkan di sini pernah terjadi wabah ya, penyakit yang tersebar secara luas, penyakit menular pada tahun 1250 Hijriah. Pada awalnya ketika penyakit itu tersebar 50 orang itu meninggal karena sakit tersebut. Jadi ini wabah jadi ya, yang kena tuh orang banyak, yang meninggal juga orang banyak. Kemudian juga diceritakan di sini pada tahun 1250 Hijriah meninggal eh, Sayyid Habib Abdullah bin Umar Al-Jam. Ya. Sayyid ya, Sayyid Abdullah bin Umar Al-Jam. Habib Ahmad radhiyallahu menyatakan beliau termasuk orang yang baik. Termasuk orang yang berkat beliau atau berkat orang-orang seperti beliau, Allah itu menyingkirkan bala, menjauhkan suatu tempat dari dari bala. Dan Beliau termasuk orang yang dihidupkan dalam keadaan sehat, selamat dan diwafatkan dalam keadaan sehat dan selamat. Eh, ketika meninggal saja beliau itu ya, terkena sakit, tapi tetap afiah. Meninggal hari Rabu. Inna hadhal wabak syahadah. Nah, kenapa dikasih sakit ya? Oh, yang mewabah seperti itu, itu juga bagian dari syahad. Orang yang kena wabah itu seperti kolera dan lain sebagainya Na'udzubillah min dzalik. Nasallahu Itu yang kena, itu yang kena penyakit itu kalau sabar ya, mau cari pahala dapat syahadah. Dapat derajat meninggal sebagai orang yang syahid. Kaitannya dengan wafatnya Habib tadi, jadi ada orang-orang soleh itu kalau orang soleh itu wafat, maka balaknya turun. Selama orang soleh itu masih ada, balaknya bisa ter tersingkir. Nah di kota kita desa kita ada tidak kira-kira orang-orang soleh yang bisa menyingkirkan balak? Nah, kalau semakin banyak yang bisa itu meninggal dunia, maka semakin mudah bencana itu mendatangi mendatangi kita karena tidak ada yang yang menangkal ya, menangkal amarahnya Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah itu kalau udah memarah marahnya, marahnya suka diurungkan gara-gara ada orang tua yang malam nangis-nangis minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. وقال رضي الله عنه وسع المجد مولاكم سبحانه وتعالى فالعطاء يأتي منه على كبر الهمة وصغرها ووجوه ووجوده فائد وجوده فائد ولا هو مخصوص بأحد واطلب منه المطلب الأكبر واجهد نفسك أخص الأخص لأنه تعالى ما ينذر إلا هم العبد بأي شيء هو واطلبوا من الله واليا على ما فيه كما قال سيدي عمرو بن عاص والي غشوم خير من فتنة من فتنة تدوم لأن الفتنة ما تحتها خير اطلبوا ذلك ويفعل الله ما يشاء ما حد يحكم عليه وإنما الحمد لله على إذنه في الدعاء لنا ادعوني أستجب لكم هذا ترغيب في الدعاء وعنه عليه الصلاة والسلام من لم يسأل الله يغضب عليه هذا ترهيب ولكن يجمع الإنسان بين الدعاء والدعوة لأن شرط قبول الدعاء الدعوة إلى الله كما قال عليه السلام لتأمرن بالمعروف إلى أن قال ثم تدعونه فلا يستجيب لكم وقال رضي الله عنه ارفعوا همم أولادكم إلى الله تعالى مر بعض المشايخ على سبيين مع أحدهما قرص وكامخ ومع الآخر قرص فقط فقال الذي معه الكامخ للذي ما معه شيء أعطيك من كامخي وأنت كلبي قال نعم فأعطاه وربط حبلا في رقبته وجعل يسوقه وهو ينبح ويقول هو هو فقال الشيخ لمن معه هذا الصبي لو قنع بكرسه لما صار كلبا بسبب الكامخ قال سيدي ونحن كذلك الحذر نقع كلابا لبعضنا البعض ارفعوا الهمة Beliau radhiyallahu anhu menyatakan di sini Hendaknya kalian berupaya menjadikan cara pandang kalian terhadap Allah Ta'ala itu tidak sempit. Perluas cara pandang kalian kepada Allah Subhanahu wa Jadi jangan memandang Allah tidak akan ngasih kita karena kita begini, Allah tidak mungkin memberi kita, tidak mungkin Allah akan wujudkan hajat kita karena kita, karena kita, karena kita. Jadi ikatan karena-karena itu walaupun memang betul nggak usah, nggak usah di, dipersempit. Jadi ambil diperluas. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Memberi, Allah Maha Menolong, Allah Maha Bisa, Allah Maha Maha Maha tadi itu diletakkan dalam hati kita wasi'ul mashhad. Cara pandang kita diper diperluas, jangan dipersempit terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fal ata'yati minhu ala kubril himmah Karena Allah akan memberikan karunia pada seseorang sesuai dengan besarnya semangatnya atau kecilnya semangat. Kalau semangatnya besar ya dikasihnya besar, semangatnya kecil ya dikasihnya kecil. Wajuduh faid. Jangan jangan takut nggak bakal dapat gitu. Karena karunia Allah itu terus ter, tercurahkan. Kemurahannya Allah itu terus tercurahkan. Allah selalu ngasih tanpa henti. Walahu maksus bi'ahad. Dan Allah tidak pernah mengkhususkan karunianya hanya untuk satu orang. Ya, untuk fulan enggak. Semua dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman syaratnya nanti ada ya kan. Suruh minta. Suruh min, minta. Semangatnya tinggi dan mau minta. Watrubu minhum matlabal akabir. Kalau kepada Allah mintalah permintaannya orang-orang soleh yang besar-besar. Jadi ada orang soleh minta derajat kutub, minta derajat A, derajat B yang tinggi-tinggi, minta seperti mereka, minta. Wajhat nafsaka akhasul khas. Dalam kondisi kamu minta derajatnya orang-orang soleh yang besar tadi, sadari kalau diri kamu itu adalah orang yang paling hina dari seluruh orang yang ada. Kesadarannya betul memang nyata kita hina kok. Jangan pura-pura hina. Ini namanya <laughs> oh saya pura-pura hina enggak. Betul-betul kita sadar saya ini hina, saya banyak dosa, saya kotor ya Allah, tapi saya minta saya pengen jadi kutub, saya pengen jadi wali, saya pengen jadi orang yang soleh. Kalau mereka bisa mimpi ketemu Rasulullah, beri saya mimpi ketemu Rasulullah. Mereka ketemu Rasulullah secara nyata, beri saya mimpi Rasulullah apa ketemu Rasulullah secara nyata Eh, pertemukan saya dengan para walimu meskipun kita memang betul-betul dalam keadaan yang sangat kotor, penuh dosa dan hina. Jangan takut untuk minta apa yang diminta oleh orang-orang yang besar. Li'annahu ta'ala ma guru, Karena sungguhnya Allah tidak melihat illa kecuali alham illa hamal abad, kecuali semangat hambanya. Karena tidak ada yang bisa menghalangi Allah itu. Allah itu tidak ngasih gara-gara dia baik dikasih, gara-gara dia buruk tidak dikasih. Eh, Allah tidak tergantung pada karena. Ya Allah tidak tergantung pada karena. Itu akidah al-sunnah wal ah. Jadi amal seorang hamba tidak bisa memaksa Allah memberi itu tidak bisa. Karena amalnya Allah harus nggak ada. Mutlak yang ngasih itu Allah. Hanya saja rahmatnya Allah dekat sama orang-orang yang suka berbuat baik. Biasanya kalau orang berbuat baik akan dikasih Orang yang begini akan dikasih umumnya seperti seperti itu, tapi bukan sebuah keharusan. Allah bisa ngasih siapapun dan Allah bisa tidak siapapun. Makanya kita yakini itu jangan takut untuk minta meskipun kondisi kita sangat-sangat-sangat buruk dan sangat rendah. Dan jangan merasa terlampau pede ketika kondisi kita sangat bagus. Jadi ada ada apa ya? Khofnya ya ada, rojaknya juga juga ada. Tapi semua bergantung pada Allah, pada bukan pada amal kita atau atau kekuatan kita. Minta pada Allah. Sebagaimana dikatakan di sini, sesungguhnya Allah yang dilihat itu cuma semangat hambanya. Bi ayyishayin hu. Ya. Uh, semangat hamba ini bergantung kepada siapa gitu. Kalau bergantung pada kemurahannya Allah, bergantung pada kemahakayaannya Allah, ya Allah akan kasih. Kalau semangatnya bergantung pada pabriknya, pada tokonya, pada pekerjaannya, ya udah dapatnya sesuai dengan gajinya tadi. Oh gaji 50 ribu kok minta mobil, ya nggak dikasih gitu. Oh dia yang diharapkan gajinya kok mikir-mikir, ya dari gajinya mau dapat mobilnya nggak nggak dapat. Seperti orang kan suka ngelobi, saya udah loh minta mobil, tapi nggak dapat dapat. Nah semangatmu kamu gantungkan pada gajimu kok yang nggak dapat. Semangatnya digantungkan kepada Allah, karunia-Nya Allah, kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Watlubu minallahi waliyan ala ma dan mintalah kepada Allah agar ada ada penguasa di di negara kita itu. Meskipun kondisi penguasa itu seperti apapun, mau baik mau buruk, pokoknya harus ada penguasa. Jangan sampai di negara nggak ada pemimpin. Sebab kalau negara nggak ada pimpinannya itu fitnahnya banyak nanti. Walaupun pimpinannya kurang bagus, yang penting ada yang mimpin. Sebab kalau nggak ada yang mimpin itu jauh lebih lebih buruk. Ya, jauh lebih buruk. Sebagaimana katakan Sina Amr bin As, ya, beliau mengatakan wali khusus seorang seorang pemimpin yang husum, yang jelek itu lebih baik daripada fitnah tindadum daripada ada fitnah yang berkelanjutan tanpa henti, satu dengan yang lain saling bermusuhan, nggak ada yang mimpin kan begitu. Lebih baik. ada yang mimpin walaupun kurang pas itu. Nantinya akan akan datang yang yang pas. anal ah, fitnah mata khair Karena fitnah itu dibalik fitnah tidak ada kebaikan Yang ada yang keburukan dan keburukan dan keburukan ah, Watrukul dalik Mintalah pada Allah agar dikasih pemimpin yang baik dan Allah akan melakukan apa yang dia kehendaki terserah Allah. Ah, Ma'ahat yahkum alaih dan ada seseorang ini ya Allah harus begini harus begitu menghakim jangan. Wa inna alhamdulillah. Nah, kemudian di sini kalimat-kalimat yang sangat menyenangkan hati saya. Saya baca apa kalimatnya senang betul. Walhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Oh, kita ini kok diizinkan Allah untuk berdoa. Wa idzin lana ala idzni fi du'a lana. Kita kok diizinkan Allah untuk doa, minta. Doa kan artinya minta. Jadi terima kasih ya Allah, alhamdulillah kami diizinkan minta sama Engkau ya Allah. Bayangkan ya, orang itu mau ketemu susah, mau ketemu presiden susah, mau mengajukan proposal sama presiden tidak semuanya di, diterima. Nah, ini Allah Taala menawarkan dan bahkan memerintahkan, ayo minta, ayo minta dan ayo minta. ini astajib lakum. Mintalah kalian semua kepadaku, aku akan penuhi apa yang kalian mohonkan. Hadza targhib fid du'a. Ayat ini surat Ghafir ayat 60 merupakan anjuran yang sangat kuat bagi seseorang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam hadis Rasul bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab 'alaih." Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, siapa yang tidak mau berdoa mohon kepada Allah, yaghdhab 'alaih. Allah marah kepadanya. Kalau ayat tadi itu terhib anjuran, kalau hadis ini terhib ancaman. Jadi yang mau berdoa dianjurkan, yang tidak mau di diancam. Gara-gara nggak mau minta dimurkai Allah Taala. Ya rugi kan berarti kita. Kalau minta Allah senang, kalau kalau kalau kita nggak minta Allah justru justru marah kepada kita semua. Lakin, lah biar doa ini terkabul, seseorang gabungkan, seseorang harus menggabungkan baina doa berdakwah antara doa dan dakwah. Jadi kalau doa tak, tidak ada dakwahnya tidak kabul. Li'anna tak kabul doa ada Allah Allah. Syarat agar doa itu dikabulkan adanya dakwah di jalan Allah, ngajak manusia ke jalan Allah. Sebagaimana disebutkan, letak murun nabil ma'ruf. Kalian hendaknya amar ma'ruf nahi mungkar. Nanti kalau tidak, tidak ada yang amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka salah seorang di antara kalian itu berdoa tad'unahu kepada Allah taala fala yastajibu bulakum. Allah tidak akan mengabulkan doa kalian semua. Itu karena tidak ada orang yang mau ber, berdakwah. Nah, kalau ada orang mau berdakwah, insya Allah doa itu kabul. Apalagi kita sendiri, kita mau berdakwah di keluarga kita, teman kita, saudara kita, kerabat kita, maka insya Allah doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Irfa'u himama auladikum ilallah Ta'ala. Jadikan anak-anak kalian itu semangatnya tertuju pada Allah, bukan kepada dunia. Pernah diceritakan ada seorang syekh, seorang guru, e, jalan melewati dua anak. Ada dua anak kecil gitu, yang satu bawa roti, yang satu bawa e, Kalau jadi apa ya roti, tapi ada ada dagingnya atau ada sayurnya. Yang satu cuma bawa roti, yang satu roti sama sayurnya. Kalau bayangan saya gini ya, yang satu bawa e, biasanya apa tuh? Yang di sandwich atau apa gitu ya tapi masih kosongan rotinya toh. Yang satu udah ada dagingnya sama isinya gitu. Nah, maka yang yang bawa bawa sandwich sambil ada isinya tadi ngomong sama sama temennya ya. Oh, ah, tiga min kamihi wa anta kalbi. Oh, enggak kamu saya kasih ini isinya ini, saya kasihkan ke tempat kamu jadi roti kamu ada isinya. Ya, tapi kamu jadi anjing saya. Jadi anjing-anjingan saya. Mau oh, enggak? Kata oh mau, mau. Karena pengen dapat isinya dia mau. Akhirnya diambilkan tali, ditaruh di lehernya, dipegang. Sambil dibawa jalan, maka anak yang sudah dapat isi roti tadi itu, sambil jalan, bilang, huk, huk, huk. Nah, sambil jalan, seperti itu. Maka Syekh tadi, jangan ngomong saya mirip, Kim. <laughs> tak tapi Habibnya mirip. Fakulah Syekh liman ma'ahu. Maka si guru, orang soleh tadi, berkata pada teman-temannya, lihat, lihat anak ini. Seandainya dia itu mau konak, saya cukup dengan rotinya, tidak minta isinya, dia nggak mungkin jadi anjing. Dia rela jadi anjing, cuman gara-gara mau dapatkan isinya. Nah, kata beliau, Habib Ahmad bin Umar bin nah kita juga kita juga begitu. Hati-hati, jangan sampai kita itu menjadi anjingnya saudara kita. Anjingnya teman-teman kita karena menginginkan sesuatu yang mereka miliki. Sampai kita merendah-rendah seperti seperti itu. Irfaul himmah angkat semangat kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian uh, beliau radhiyallahu anhu berkata tandanya tadi masih ada mudah-mudahan. Waqala walid Umar radhiyallahu anhu fi safari ila Syam ittafaqtu bi Ismail anak Syabandi. Wa huwa alamatan min ulama al-kibar. قال الوالد جينا إلى عنده وهو يشرح الشفاء للقاضي إياد وقال أنا في هذه الأيام في شرح محمد رسول الله فذكر أن بعض السادة على الحداد يسأل عن الطرائق النكشبندية فقال إسماعيل أين سائل قصيدة من ديوان الحبيب عبد الله تكفيه أما علم أن عليك بتقوى الله مشتملة على الإحياء قال الوالد فجعل الشيخ إسماعيل يقول كذا وكذا فيها من ربع المهلكات وكذا وكذا من ربع المنجيات Qala al-Walid fata'ajabtu min sa'ati ilmih. Ini dikatakan oleh Habib Ahmad bin Marbin Smith, ayah. Ayah saya suatu hari melakukan perjalanan ke Syam, ke Syria. Eh, kemudian di Syria itu saya bertemu Syekh Ismail anak Syabandi. Syekh Ismail anak Syabandi ini adalah namanya Ismail bin Abdullah Askadari Al-Hanafi anak Syabandi. Eh, beliau tinggalnya di kota Madinah Al-Munawarah lahir pada tahun 1119 Hijriah. Ya, termasuk temannya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar Al-Kabir. Kemudian ketika sampai di sana ternyata Syekh Ismail ini lagi mensyarahkan kitab Asy-Syifa karya Qadhi yang menjelaskan kebesaran Rasulullah SAW. Pada saat itu Syekh Ismail berkata, di hari-hari ini saya baru mensyarahkan Muhammad Rasulullah. Baru baru menjelaskan surat Al-Fatihah ayat 29 kalimat wahyu Allah Muhammad Rasulullah. Menjelaskan itu selama sekian hari itu nggak habis, nggak habis-habis. Nah, ketika lagi duduk-duduk seperti itu, ada salah satu orang dari marga Al-Haddad, dari marga Al-Haddad nanya gitu. E, Tariqah Naksabandiyah itu bagaimana itu? Seperti apa Tariqah Naksabandiyah? uh, Syekh Ismail yang yang mendengar ada satu Sadah Bani Alawi nanya-nanya tentang Torikoh ya. Maka beliau berkata, Aina Sa'il, mana tadi yang nanya? Qasidah min Diwan Al-Habib Abdullah Haddad Buat dia, karena markanya Al-Haddad. Buat dia, satu qasidah dari dari Habibul Haddad itu sudah cukup semua. Gak usah apa namanya yang lain. Satu qasidah ini sudah cukup. Apakah dia tidak mengetahui, mengetahui bahwasanya kalimat alaika bitaqwallah itu. Qasidah itu di kalimat tersebut sudah mencakup semua yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dalam qasidah itu. Nah, pada bait ini itu mencakup semua yang ada dalam Rub'ul Muhlikat. Dalam bait ini sudah mencakup semua yang ada dalam Rub'ul Munjiat. Wa qala al-Walid fata'jabtu min ilmih kata Habib Umar ayahnya Habib Ahmad, maka aku kagum dengan keluasan ilmunya. Yang pengen saya garis bawahi dari kisah ini tampak kalau sahabat Bani Alawi itu juga mengunjungi torikoh-torikoh yang lain. Dan punya hubungan yang erat gitu ya. Saling bertukar ilmu dan saling menghargai. Dan mursyid-mursyid torikoh yang lain itu ketika lihat ada sahabat Bani Alawi yang tertarik pada torikohnya, diarahkan untuk mengikuti torikoh Bani, Bani Alawi gitu. Diarahkan. Dan mereka mengetahui kebesaran daripada torikoh Bani, Bani Alawi. Maka bukan tariqah alawiyah seperti yang digambarkan orang eksklusif, tidak mau kumpul sama tariqah yang lain. Kalau kita baca kalau kita baca sejarah salaf Alawiyah, justru sebaliknya. Mereka itu sangat suka bergaul dengan tariqah manapun.